Kemudian terdampar di satu pulau. Jazirah terbah. Hatta maghrib asyam. Sampai pada waktu maghrib. Fajalasu fi akrabi safinah. Maka mereka pun <laughs> duduk di dekat perahunya. Setelah itu dakhalu jazirah. Setelah itu mereka masuk ke pulau tersebut. Falaqiyatuhum dabbatun ahlab katsirus sya'ar.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 Kulna na'am. Iya, sudah terjadi. Qala ama inna dhaka khairun lahum an yuti'u. Ketahuilah bahwa sungguhnya itu baik buat mereka mentaati nabi tersebut. Wa ini mukhbirukum anni. Sekarang aku akan kabarkan kepada kalian siapa aku. Anni anal masih. Akulah al-masih. Wa ini ushiku an yu'zana li fil khuruj. Dan sebentar lagi aku akan diizinkan untuk keluar. asiru fil ardi. Aku akan berkeliling di muka bumi. Fala ada karyatan illa habattuha tidak aku tinggalkan satu desa pun, satu kota pun kecuali akan kunjungi. Aku akan singgahi dalam empat puluh. Kembali disebutkan dengan mubham puluh. Tidak disebutkan empat puluh, disebutkan di sini dalam riwayat lailatan. Dengan empat puluh malam atau dalam empat puluh malam. Ghairu Makkah wa Selain Makkah dan Taibah Selain dua tempat.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 Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi pernah menyebutkan pada satu hari. Baina an di tengah-tengah manusia tentang al-Masih ad-Dajjal, tentang Dajjal. Faqala kemudian berkata, Innallaha laisa bi'awar. Ketahuilah bahwa Allah tidak awar. Allah tidak awar. Ala innal masih dajjal awar al-ain.